Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ala ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru yaitu pantun yang ke-34. Perhatikan baik-baik di situ. Kata beliau, wa syai'u la yatimu illa antatim syurutuhu wa mani'un minhu udim sesuatu itu tidak akan sempurna kecuali kalau sempurna pula syarat-syaratnya dan penghalangnya enggak ada contohnya antum akan menghukumi orang itu kafir atau orang itu nah mubtada' atau orang itu misalkan fasik itu enggak akan sempurna hukuman tersebut sampai apa sempurna syarat-syaratnya dan hilang apa? penghalang-penghalangnya. Mahum sholat sampai sempurna apa syarat-syaratnya dan hilang hilang penghalang-penghalangnya. Yang dikenal dengan apa? Yang dikenal yang sering atau dengarkan dengan apa? Hatta istakmala syurutuhu wantafa mawani'uhu. Sampai terkumpul syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Jadi kalau masih ada penghalang-penghalang enggak bisa. Nah, Contohnya apa? Di dalam hadis yang sering antum dengar, hadis seorang yang dia sudah menadahkan tangannya ke arah langit, itu kan sebab untuk apa? Dikabulkan doanya enggak? Tapi ternyata doanya dikabulkan. Apa? Karena ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun. Ternyata makannya, minumnya, pakaiannya wa bil haram, dikasih makan dari harta yang haram. Berarti ada mawaniknya. Kalau dilihat dari surut-surutnya ter, terpenuhi atau tidak? Terpenuhi. Pertama safar orangnya, pakaiannya pun seadanya, ya enggak? Ash'af akhbar, itu pakaian yang kusut kemudian banyak debunya. Langsung menadahkan apa tangannya ke arah langit, ya Rabb, ya Rabb, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Tapi ingat, ada penghalangnya. Sehingga enggak dikabulkan doanya apa? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram makanannya haram, makanannya eh, minumannya haram, pakaiannya haram, dikasih makan dari harta yang haram juga. Fa yustajabu lidzalik? Bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Mohon salat ya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat barakallahu fikum qala asy Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih Kata beliau kalimat syai' ta'ni ucapan syai' di sini yang diinginkan adalah ta'ni kullu syai'in fil ibadat, segala sesuatu dalam masalah ibadah-ibadah. Wafil muamalat dan semua segala sesuatu dalam masalah muamalah, transaksi jual beli atau transaksi akad nikah. wafil ahkam syar'iyyah, fil ahkam syar'iyyah wafil jazaiyah. Baik berkaitan dengan hukum-hukum syar'i ataupun hukum-hukum apa jazaiyah balasan, yang sifatnya balasan. Atau jazaiyah ini hukum-hukum yang sifatnya balasan ya. Karena bukan jazaiyah ya ini. Jazaiyah itu mungkin sifatnya adalah hukum-hukum yang berkaitan mengandung balasan dalamnya. Maksudnya dia tidak akan mendapatkan balasan kalau tidak terpenuhi syaratnya dan juga tidak hilang penghalangnya. Barakallahu fikum seperti itu. Mahum salah ya? Ayo kita lihat lagi. Kata beliau, la tatimul umur hatta tujad asbabuha wa syurutuha wa tantafi mawani'uha. Perkara-perkara itu enggak akan sempurna sampai dijumpai sebab-sebabnya dan juga syarat-syaratnya serta hilang apa penghalang-penghalangnya. Jadi kalau hilang penghalang-penghalangnya, terpenuhi syarat-syaratnya, sempurna syarat-syaratnya barulah muncul hukum. Mahum ini ya, Abdurrahman? Mahum? Abdurrahman? Awa. Faham ya? Ini penting sekali nih. Nah, hatta taztami asyurut wantafatil mawani. Sampai benar-benar nah barakallahu fikum terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Contohnya, di dalam hadis ada orang mengatakan ya Ya Allahumma anta abdi ana rabbuk. Pernah dengar hadisnya itu kan? Saking senangnya, begitu senangnya dia mengatakan ya Rabb. Eh, dia mengatakan Allahumma anta abdi ana rabbuk, kebalik. Wahai Rabbku atau ya Allah, engkau itu hambaku aku Rabbmu. Terbalik enggak? Terbalik ucapannya ucapan kekufuran ini. Tapi boleh enggak kita ponis orangnya kafir? Enggak boleh. Kenapa? Karena ada penghalangnya. Kalau dilihat syaratnya terpenuhi dia. Ucapannya ucapan kekufuran tapi ada mawaniknya. Apa mawaniknya? Akhta'a min syiddatil farah. Dia keliru karena apa? Sangat senang sekali. Paham ya? Seperti itu. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Jadi pembahasan seperti ini upayakan kita fahami baik-baik, enggak bermudah-mudahan menghukumi memvonis orang itu kafir atau sesat atau hizbi, tapi melihat apa? syarat-syaratnya dan penghalang-penghalangnya. Kalaupun syaratnya terpenuhi, lihat penghalangnya ada tidak. Paham belum? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat lagi. Kata beliau wahadil qaidatu qaidatun muhimmatun mufidatun. Kaidah ini kaidah yang penting dan berfaedah. Kaidah ini kaidah penting yang berfaedah. Tanhal biha iskalat kafirah yang akan teruraikan, akan teruraikan, terlepaskan iskal-iskal yang banyak dengan kaidah ini. karena saya tabayyan Allah taala fitamtsil. Sebagaimana yang akan nampak Allah taala pada contoh. Paham Jadi kita dalam menghukumi perkara itu enggak bermudah-mudahan ya. Jadi ahlus sunnah itu bukan digelari apa takfiriyun karena orang-orang harus alusnya takfiriyun suka mengkafirkan. Lah mana buktinya itu karyanya Syekh Muhammad Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Syekh Muhammad bin Abdul Wahab punya karya apa? Nawaqidul Islam. Pembatal-pembatal keislaman. Dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir. Memang sepuluh tersebut yang paling intinya itu, yang paling besarnya. Kalau memang ada pada orang tersebut terpenuhi syarat-syaratnya, hilang penghalang-penghalangnya, melakukan sepuluh perkara tersebut dikatakan kafir. Faham maksudnya? Tapi bukan berarti kita bermudah-mudahan melihat dulu terpenuhi enggak syaratnya, hilang enggak mawaniknya. Faham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza jazakumullah kita lihat lagi. Hadil qa'idah ma'lumatun min tatabbu'. Kaidah ini tahu dari mana sih? Kaidah ini diketahui dari mana? Tatabbu' berdasarkan penelitian dan pengecekan. Tatabbu' itu penelitian dan pengecekan. Diteliti, dicek, dikoreksi ternyata dapat kaidah ini. Bahwasanya apa? bahwasanya la yatimul hukm hatta tastami' syurut wa tantafi al mawani'. allah. Paham ya? Ini kaidahnya. Kesimpulannya ini kesimpulannya. Apa kesimpulan tadi? La yatimmu al hukmu hatta tastami' syurut hatta tastami' syurutu wa tantafi'u al mawani'. Itu kaidahnya, itu intinya ke situ intinya. Dihafalin ya. Nah, barakallahu fikum. La yatimmu al hukmu hatta tastami' syurutu wa tantafi al-mawani'u. Mahum, itu kaidahnya. Hukum itu enggak akan sempurna sampai benar-benar terpenuhi apa? Terkumpul padanya syarat-syaratnya dan hilang padanya apa? penghalang-penghalangnya. Mahum insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah kita lihat lagi. Bal minan nusus aidan, bahkan datang juga dalil dari nas, dari dari dari nas dari Al-Qur'an. Qala tabaraka ta'ala Allah ta'ala berfirman, Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Perhatikan baik-baik ayatnya itu. Maka barang siapa yang mengharapkan untuk berjumpa Rabbnya ini. Siapa yang mengharapkan untuk berjumpa Rabbnya? Apa syaratnya? Falyamal 'amalan shaliha. Maka hendaknya dia beramal amalan saleh. Hendaknya dia beramal apa? Amalan amalan saleh. Suatu amalan tidak dikatakan saleh kalau tidak terpenuhi padanya dua syarat. Apa dua syarat itu? Ikhlas dan mutabaah. Harus itu. Paham ya? Hendaknya dia beramal amal saleh. Wal amal la yakunu salihan illa bi bisyartain. Paham ya? Sedangkan amalan itu enggak dikatakan saleh kecuali dengan dua syarat. Apa dua syarat tersebut? al ikhlas wal mutabaah. al ikhlas wal mutabaah. Mafhum Husain? Ayo na'am. Berikutnya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada dan tidak mensekutukan di dalam ibadahnya eh, tidak mensekutukan Rabbnya dengan sesuatu apapun. Di sini berarti terpenuh dua syarat. Apa dua syarat itu? Al-ikhlas dan mutaba'ah. Kita lihat sini. Qauluhu fal ya'mal 'amalan salihah ini, perhatikan ini, hendaknya dia beramal amal saleh. Syaratnya kalau ingin berjumpa, bertemu Rabbnya itu beramal amal saleh. Ada wujudu syarti. Di sini ada syaratnya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan hendaknya tidak mensekutukan Allah taala dengan sesuatu apapun. Di sini kalau diperhatikan dan tidak bersekutukan Allah taala dengan sesuatu apapun di sini berarti apa? Wa hadza intifaul mani' di sini hilang penghalangnya. terpenuh syaratnya hilang penghalangnya. Apa syaratnya? Beramal amal saleh. Apa hilang penghalangnya syirikan? Paham belum? Amalan itu enggak dikatakan saleh kalau tidak sesuai dengan syariat. Paham belum? Kemudian harus apa? Hilang penghalangnya. Apa penghalangnya? Syirik. Paham belum? Kalau ingin berjumpa ya tidak bersyirik, syirik, ya enggak? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan apa? Man laqiyani nilai syukum bihi syai'an jannah. Barang siapa yang berjumpa kepadaku, nah barakallahu fikum, kata Allah Subhanahu wa taala hadis itu ya kalau tidak salah ya. Nah, dalam keadaan dia tidak bersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk surga. Maksudnya bagaimana? Maksudnya syaratnya harus apa? Terpenuhi dan hilang penghalangnya. Di sini dalam ayat ini kalau untuk perhatikan, syaratnya mana? Ingin berjumpa Rabbnya syaratnya apa? Beramal amalan saleh. Paham? Itu syaratnya. Harus hilang penghalangnya. Apa penghalangnya? Asyirk. Ya enggak? Wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Paham belum? Mahmud Abdul Aziz? Ihsan? Eh, na'am. Ikhwani fi din azza wa zakumullah kita lihat lagi. Wa hadhihi qa'idatun nafi'atun jiddan. Kaidah ini bermanfaat sekali. Naam tahul biha iskalat kathira akan teruraikan, akan terlepaskan iskal-iskal yang banyak min ahamnya termasuk yang paling pentingnya annan nususa al-wa'id bil khulud bin nar li ghair kufar tuhmal ala hadil qaidah masyaallah. Ini. Perhatikan ini, yang paling terpentingnya bahwasanya nusus, apa sih nusus itu? Dalil. Kalau antum dengar nas itu dalil artinya. Paham? Nasun minal kitabi wa minas sunnah dalil dari Al-Qur'an Sunnah. Nusus berarti adillah Faham ya? Ini penting, maklumat-maklumat seperti ini antum harus paham. Nusus itu adillah maknanya. Nasun berarti dalil. Nasun min al-Qur'ani aw min sunnatin wa tabibuhu dzakal alim rabbani. Nasun itu dalil maksudnya. Faham ya? Nah, yang paling pentingnya adalah dalil-dalil berkaitan masalah wa'id, masalah ancaman bil khulud finnar, ancaman untuk kekal di dalam api neraka. Bagi siapa? lihoir ghairil kuffar. Ini perhatikan ini ancaman kekal dalam api neraka bagi selain orang yang kufar. Kalau orang kufar enggak usah tanya lagi sudah. Orang kufar, orang kafir itu di neraka sudah. Yakin antum? Kita semuanya yakin, enggak ada ragu lagi. Kalau ragu kafir. Ngerti kan? Nah, nah sekarang kalau ada ancaman masuk neraka kekal bagi orang yang masih muslim, contohnya apa? Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Kekal di dalamnya. Nah, ini ancaman ini bagaimana? Ancaman ini kita lihat ada catatannya tuhmal ala hadil kaidah dibawa kepada kaidah ini. Apa kaidahnya? Yastami apa? Tastami asyurut wa tantafi al-mawani. Faham belum Abdullah? Tastami asyurut wa tantafi al-mawani. Contohnya apa? Contohnya gini. Orang mukmin yang bunuh orang mukmin yang lain tadi, kenapa diancam dengan kekal dalam api neraka? Kekal di sini ada beberapa makna. Kalau kekal yang dimaknakan ada untuk sahibul kabirah pelaku sebesar, dia hanya tinggal lama di neraka nggak kekal selama-lamanya. Tapi kalau sampai menghalalkan darah kaum muslimin, meyakini itu halal darahnya, kafir. Paham? Jadi sudah ada apa? Sudah terpenuhi syaratnya di situ, yaitu syaratnya nah kalau fikum dia nah menghalalkan darahnya kaum muslimin. Hilang mawannya, apa hilang mawannya? Dia mengucapkannya sadar, bukan karena lupa, bukan karena paksaan, bukan karena nah kalau fikum keliru, tapi benar-benar sadar gitu loh. Paham belum? Eh, tapi kalau dalam hadis tadi kan lain. Ketika orang tadi Begitu senangnya kendaraan balik lagi, kendaraan bisa balik lagi bayangkan itu. Kalau zaman sekarang mungkin balik dibalikkan orang lain, tapi zaman saat itu balik-balik sendiri itu loh. Paham ya? Karena kendaraannya apa bisa onta, bisa keledai, bisa kuda. Nah, saat itu kendaraannya itu enggak bukan main dalam artian kenapa kok saking sedih sekali kemudian begitu dapat senang sekali karena makanannya itu di atas kendaraan itu, makanannya, minumannya, perbekalannya di atas kendaraan. Nah, kendaraannya lari hilang. Sedih Akhirnya dia apa? Berteduh di bawah pohon begitu berteduh istirahat tiba-tiba datang kendaraannya. Saking senangnya mengucapkan apa tadi? Allahumma anta abdi ana rabbuk terbalik. Ya Allah, sesungguhnya engkau itu hambaku, aku Rabbmu terbalik. Kenapa terbaliknya? Akhta'a min syiddatil farah. Dia itu keliru mengucapkan karena saking senangnya gitu loh. Paham belum? Eh mana jadi enggak bisa kafirkan situ. Syaratnya terpenuhi, yaitu apa? Syaratnya terpenuhi yaitu ucapan kekufuran ada, tapi penghalangnya ada, penghalangnya keliru. Akhta'. Paham ya? Jadi mawani dihafal. Apa mawani' diantaranya? Nah, barakallahu fikum yang seseorang itu digugurkan nah eh, dosanya di hadapan Allah taala. Wal khata' wal ikrahu wa nisyanu asqatahu ma'budun ar-rahmanu. Al khata' kekeliruan wal ikrah paksaan. Apa satu lagi? Wal khata' wal ikrah wa nisyanu wal wa nisyanu lupa. Karena dipaksa, paksaan, karena lupa, karena keliru, itu mewarnai. Al-jahal juga ada. Eh, al-jahal. Apa itu jahal kebodohan? Orang bodoh nggak bisa kita hukumi kafir kecuali kebodohan yang mu'anid. Al-jahil al-mu'anid. Sudah tahu bodoh ngingkari, nentang, nolak, bangkang, bantah gitu loh. Paham ya? nggak mau belajar, nggak mau menghilangkan kebodohannya. Itu nanti termasuk orang yang apa? Tidak dapat lagi al-udhur bil jahil. Jadi al-udhur bil jahil, udhur bagi orang yang bodoh itu orang yang bodoh yang bagaimana? Orang yang bodoh yang tapi dia mau menghilangkan kebodohannya gitu loh. Paham ya? Contohnya kita. Taruhlah dulu kita sebelum ngaji lah, taruhlah. Sebagian kita sebagian ikhwah belum ngaji, dulu pernah apa? Pernah nah menyembah pohon misalkan, pernah nyembah kuburan misalkan, tapi dulu sebelum tahu. Ketika di zaman-zaman jahiliyah itu. Itu diampuni karena belum tahu. Setelah tahu dia ingin berilmu meninggalkan perkara tadi itu, nah itu dapat udzur. Jadi al-jahlu kebodohan yang tidak dapat udzur itu adalah kebodohan yang bagaimana? Kebodohan yang dia sudah tahu bodoh tapi tidak mau apa? Menghilangkannya. Amlum, ini haram nih Pak. Oh, siapa bilang? Ini haram, siapa bilang? ngayel nolak, bantah, bangkang, kemudian apa? Dia tidak ingin menghilangkan kebodohan, enggak ada niatan itu loh. Itu enggak dapat utuh lagi walanya a'udzu billah. Naam. Kemudian yang kelima apa? mawal yang kelima, at-ta'wil as-sa'ir, yaitu karena keliru di dalam beristihad keliru di dalam beristihad atau berpendapat sehingga menimbulkan pendapat atau istihad yang apa? Yang di dalamnya mengandung unsur kekufuran dinasihati atau seperti itu. Kami ya? Yusah dinasihati dulu. Kalau mau tobat Pak Entab, kalau saatnya tobat alhamdulillah. Kalau nggak tobat berarti udah tidak hujan itu. amalum Ewa, jadi lima penghalang tadi itu dihafal. Al-jahlu wal khata' wal nisyan wal ikrah wat ta'wil as-sa'ir. Itu lima itu ya. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat lagi. Kata beliau, tuhmal ala hadil qa'idah yuqal hadzal amal sababun li hadil uqubah. Amalan ini adalah sebab untuk akibat ini. Lakin yumna minha lakin yumna minha mani'un wa huwal iman. Akan tapi di sini terhalang-halangi suatu penghalang yaitu keimanan fala tatimmu, maka enggak sempurna lakin yakunul murad syiddatut tangfir minhu. Akan tapi yang diinginkan, diinginkan apa? Nam begitu dahsyatnya, nam barakallahu fikum eh, lari dari adab tersebut. Faham belum? Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu kalau ada ancaman, ancamannya ini mengenai orang mukmin itu loh, kekal dalam api neraka. Apakah benar-benar kekal atau bagaimana? Kita katakan dibawa kepada kaidah tadi itu. Faham belum? Maksudnya bagaimana? Ini sebab kekekalan bagi orang yang melakukannya itu loh, sebab. Faham belum? Tapi di sana ada penghalang, penghalangnya apa? Dia masih beriman. Karena ada penghalang itu nggak sempurna kan sekarang? nggak sempurna. Berarti yang diinginkan apa? Syiddatut taghfir minhu. Tujuannya biar itu orang-orang itu benar-benar lari dari perkara haram tadi itu. Paham? Seperti itu. Eh? seperti yang anak sebutkan tadi itu apa? Na'am barakallahu fikum wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Di sini kan ancamannya apa? bagi seorang mukmin, ya enggak? Kalau orang kafir enggak ada dibahas lagi, orang kafir jelas neraka. Bunuh enggak bunuh di neraka, tapi ini orang mukmin bunuh orang mukmin itu loh. Paham belum? Fajaza'u jahannam khalidan fiha. Balasan neraka jahannam kekal di dalamnya. Nah, ini kekal ini kekal bagaimana? Kita katakan karena dia masih beriman, maka itu hanya apa? Hanya apa? Hanya sebatas apa? Sebatas ancaman biar orang itu lari dan menjauh dari perbuatan tadi itu. Faham maksudnya nih, Ehsan? Abdullah? Mafhum insyaallah Abdullah? Abdurrahman? Ayo, enam. Ikhwani fi din azza nazakumullah berikutnya kita ambil dikit lagi. Misal hadil kaidah fil ibadah. Contohnya kaidah ini dalam masalah ibadah. Lau fa'ala ibadatan ma'a faqdi ahadi syurutiha. Kalau seandainya ada orang ibadah, ingat-ingat orang ibadah, tapi apa? Bersamaan faqdi. Bersamaan kehilangan salah satu syaratnya. Karajulin shalla bi ghairi wudu'in Seperti orang yang sholat tanpa wudhu tapi lupa. Sholat tanpa wudhu tapi lupa. Enggak wudhunya itu lupa itu loh. Summa tabayyana lahu ba'da dzalik, kemudian nampak bagi dia setelah salat, annahu shalla bi Ternyata dia salat tanpa wudu. Paham nih? Orangnya salat tanpa wudu tapi lupa gitu loh. Fa shalatuhu la tasih, salatnya enggak sah. Kenapa? Karena hilang syaratnya. Apa syaratnya? Taharah. Ya enggak? Kalau orang enggak taharah, orang enggak bersuci, salatnya diterima. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam, dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW apa? Layak balullahu salat ahadikum ahda ahdatsa hatta yatawadda. Layak balullahu salat ahadikum ahda ahdatsa hatta yatawadda. Allah taala enggak nerima salatnya salah seorang di antara kalian kalau berhadas hingga dia berwudu. Faham? Berarti ketika tidak terpenuhi syaratnya enggak sah salatnya. Mahum. Contoh yang lain. Termasuk syarat atau termasuk sebab wajibnya salat apa masuknya apa? Waktu, ya enggak? Masuknya waktu. Lah dia salat duhur jam 10 pagi. Sah enggak, Ustaz? Enggak sah karena sebabnya belum ada. Nah, kita lihat lagi ini. Summa tabayyana lahum ba'da dzalika annahu shalla bi ghairi wudhu'in fa salatu la tasih li fawati syartin. Salatnya enggak sah karena apa? Hilangnya syarat. Wa huwa al-wudhu' yaitu wudhu. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allah salata ahadikum idza ahadath hatta yatawadda. Dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Taala tidak menerima salatnya salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Paham ya? Jadi kalau berhadas ya upayakan wudhu terlebih dahulu. Kalau hadas akbar enggak cukup wudhu tapi mandi besar. Tapi mandi apa? Mandi besar. Kalau sudah mandi besar dengan cara yang syar'i, maka enggak perlu wudhu lagi karena yang besar aja hilang apalagi yang kecil. Paham soal ini? Na'am barakallahu fiikum. Ikhwani fi din azdan wa azakumullah wa hafizakumullah jami'an. Naam. Ewa. Kita lihat sini. Rajulun shalla walakin li ghairi Ada orang salat tapi salatnya tidak menghadap kiblat. Ya, eh, ini perlu perhatikan ini. Fa salatu ghair sahihah. Salatnya enggak sah. Li takhallufi syartin wa huwa istiqbal qiblah. Karena apa? Karena menyelisih syarat. Karena berseberangan syarat yaitu apa? Menghadap kiblat. Amlum. Syarat sahnya salat itu menghadap apa? Menghadap ke arah kiblat. Ini orangnya salat duhur tepat pada waktunya tapi mengarahnya bukan arah kiblat. Malah belakang kiblat. Salatnya enggak sah. Kita lihat lagi. Nah, wa misalul wujudil mani' ma'atam syurut. Sekarang contoh yang lain. Ada penghalang tapi syaratnya sempurna. Syarat-syarat sempurna teman penghalangnya ada. Fil ibadah dalam masalah ibadah. Anda melihat perhatian Bapak ini. Syaratnya apa? Syaratnya sempurna ada, terkumpul semuanya tapi ada penghalang. Dalam masalah ibadah contohnya an yal insan fi waqtin nahi. Ada orang sholat di waktu larangan. Kapan waktu larangannya? Ingat ada berapa waktu, Ibrahim? Ada lima waktu. Eh, ada lima waktu. Nah, barakallahu fikum. Lima waktu tersebut waktu larangan yang keras dan waktu larangan yang apa? Yang ringan. Yang keras kapan saja yang keras? Nah, Yang keras kapan saja? Ketika matahari terbenam, ketika matahari terbit, ketika matahari ini tengah-tengah. Itu larangan yang keras. Nah, Larangan yang ringan kapan handalah? Ketika batal batal asar sama batal? Batal asar sama batal apa? Batal subuh. Nah, barakallahu fikum itu sudah kita lewati semuanya. Nah. Kita lihat lagi di sini barakallahu fikum orang sholat, sholat di waktu larangan. Orang sholat di waktu larangan, nah barakallahu fikum la tubahu fi enggak boleh sholat di situ. Dia nekat tetap salat itu ya. Karena fil mutlak seperti salat sunnah mutlak. Karajulin Nah barakallahu fikum Karajulin jalisin fil masjid ba'da salatul asr. Seperti orang duduk di masjid. Hmm. Bahwa kalian sini barakallahu fikum seperti orang yang sholat sunnah mutlak. Orang yang sholat sunnah mutlak karajulin jalisin fil masjid. Ada orang duduk di masjid. Ba'da salatul asr, setelah salat asar duduk di masjid dia. Summa tara alaih kemudian muncul pada benak dia Ani tetawak bersolat untuk solat sunnah. Dia bersolat asar duduk-duduk masjid lah. Ternyata terpetik wah solat sunnah aja nah gitu. solat sunnah. Faqama misalnya kemudian dia solat berdiri langsung solat, padahal matahari terbenam persis kita terbenam atau matahari di tengah-tengah atau ketika matahari e, terbit. Nah, kita lihat fahamnya solat la tasah salatnya enggak sah. Kenapa enggak sah? Padahal sudah wudhu, sudah wudhu juga, solatnya seperti solatnya Rasulullah juga karena ada apa? Ada mawaneknya. Apa mawaneknya? Kita lihat liwujudi mani'in karena adanya penghalang min qabulnya penghalang dari apa diterimanya wahia annaha fi waqtin nahi karena dia salatnya di waktu larangan paham soalnya Abdullah mahum ayo na'am barakallahu fikum terpenuhi syaratnya tapi apa ada apa ini ada penghalangnya na'am ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an kita ambil satu lagi contohnya ini misal dzalik fil muamalat contohnya dalam masalah eh, kadzalika naqulu bis zakah Kadzalika naqulu bis zakat. Seperti itu pula kita katakan dalam masalah zakat. Lau anna rajulan a'ta zakatahu. Kalau ada orang dia memberikan apa? Memberikan zakatnya. Nah, memberikan zakatnya man ya'lam annahu ghani. Orang yang menyu'lam, orang yang diketahui bahasa ini kaya. Ngasih zakat orang kaya gitu loh. Paham ya? Fa innaha la tuzihu maka enggak sah. Karena zakat itu siapa sih? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sedekah harta, zakat harta itu untuk orang fukara, untuk orang masakin kan itu. Nah, barakallahu fikum sehingga apa? Sehingga ketika dia malah zakatnya ke orang kaya ya enggak sah gitu loh. Liwujudin manik karena adanya penghalang bahwa al-ghina wal ghani, yaitu kekayaan dan orang kaya, laisa ahlan zakat. Orang tersebut bukan orang yang ahli menerima zakat. Paham belum? Jadi kalau orang kaya itu justru menzakatkan hartanya ngasihkan ke orang lain, bukan menerima zakat. Tapi kalau hadiah nerima enggak, usah Antum contohnya orang kaya misalkan antum, orang kaya contohnya eh, milioner lah gitu ya. Kemudian ada orang kasih hadiah ke antum, terima enggak? Tapi Rasulullah kan enggak menerima zakat Rasulullah. Rasulullah enggak menerima zakat, enggak menerima zakat menerima tapi menerima enam barak sedekah enggak menerima, tapi beliau menerima hadiah ya kan? Kalau antum menerima apa? Menerima sedekah, zakat boleh enggak kalau misalkan antum taruhlah orang biasa lah gitu. Sedekah boleh? Zakat boleh? Hadiah boleh? Tapi Rasulullah khusus karena ahli bait enggak menerima ya. Enggak menerima nah barakallahu fi shadaqah atau zakat tadi yang menerima adalah apa hadiah. Naam. Syahidan sini barakallahu fikum hafizakumullah adalah apa? Kalaupun terpenuhi syaratnya tapi ada penghalangnya enggak bisa sempurna hukumnya. Paham ya? Harus apa? Harus terpenuhi syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Jadi kaedahnya bagaimana yang umum tadi? La yatimul hukmu hatta Awa, la yatimu al-hukmu hatta tastami asy-syurutu wa tantafi al-mawani'u. Dihafal itu. Sudah hafal belum Hantala? Bismillah. Naam. Mahum Abang? Mahum? Ayo, bismillah. La yatimul hukmu hatta tastami' asyurutu tuh, wa tantafi'u al Itu kaidahnya. Paham soalnya ya? Ini kaidah penting sekali muncul sering ya, sering sekali muncul. Apalagi dalam masalah fonis menghukum itu enggak sembarangan gitu ya. Jangan sampai kita bermudah-mudahan fonis. Tidak akan sempurna suatu hukum itu sampai terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Ayo kita ambil satu lagi. Misal dalika fil muamalat. Contohnya dalam masalah muamalah sekarang. Rajulun ba'a bai'an bisaman majhul ada orang jual beli dengan apa? Dengan harga yang enggak diketahui. Harganya enggak diketahui bayangkan ini, harganya enggak diketahui. Nah terus bagaimana? Ya cuman ngomong, mau beli motorku enggak? Mau. Lah berapa harganya? Pokoknya mau enggak? Mau ayo. Paham ya? Ternyata motor udah bekas, kemudian udah rusak semuanya, dijual mahal sama dia. Baru setelah itu katanya mau kalau mau ya harus beli sekarang uangnya berapa? Harganya berapa? 50 juta misalkan. Paham ya? Kan dia awalnya nggak disepakat sejak awal, harus sepakat sejak awal, harus ketahui sejak awal itu. Paham ya? Harganya diketahui gitu loh. Jangan menjual barang yang kita nggak tahu harganya. valde koi rumah jual belinya nggak sah. Lintifai syaratin min karena hilang salah satu syarat-syaratnya itu apa? Harus maklum, bisa maklum, harganya diketahui. wahwa huwa an yakuna saman makluman yan seharusnya harganya itu diketahui. Berapa harganya? lima puluh ribu. Jelas, jelas. Tapi kalau cuman jual beli harganya nggak diketahui jangan. Wa ala hada syarti qaulu Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan sungguh telah menunjukkan syarat seperti ini adalah hadisnya atau ucapannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Rasulullah SAW melarang dari jual beli yang ada apa? penipuan gharar, penipuan. Amlum. Aku jual semua belut yang ada di sawah ini. Boleh enggak ngomong itu? Eh? Boleh? Aku jual semua belut yang ada di sawah ini. Jumlahnya berapa? Pokoknya semuanya. Mau beli nggak? Barangnya nggak diketahui berapa, harganya pun nggak jelaskan juga. Kalau mau beli harganya murah saja, seratus ribu lah. Semua belut jangan sawahnya antum ambil semuanya. Seratus ribu boleh nggak gitu bang? Nggak boleh karena belutnya belum ketahuan. Ada belutnya atau tidak? Belut beneran atau bukan? Ternyata diambil bukan belut, adanya ular di situ. Paham ya kan? Tertipu di situ. Sudah ngasih uang seratus ribu, dapatnya ular, bukan belut. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Ikhwani fi din azza nazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Rajulan ba'a bai'an tsumma tabayyana ba'dal bai' anna sil'ata laysat sil'at. Laysat na'am barakallahu fikum. Na'am sil'atuhu. Masyaallah. Ada orang menjual barang. Jual barang dia. Mau beli sandal eger enggak? Ori atau KW? KW katanya. Berapa? 50 ribu. Ini dah jual ini ya. Ternyata setelah dijual dilakukan jual beli sah dibayar 50 ribu karena sandal egelnya KW tadi itu bukan milik dia ternyata milik orang lain milik tetangganya dijual sama dia nah itu bagaimana fabai'uhu la yasih jual belinya enggak sah karena bukan milik dia dilarang namanya apa baik fi malaya milik menjual barang yang bukan miliknya itu enggak boleh paham insyaallah nih Isa ada orang jual ke antum Isa antum mau beli sapi enggak lah berapa harganya enggak usah mahal 10 juta saja sapinya Antum sudah jual beli transaksi clear sudah bayar 10 juta sapi bawa pulang ternyata sapi tetangga. Bukan sapi orang tadi itu, sapi nyuri, sapi surian. Sah nggak jual belinya? Jual belinya itu dianggap sah nggak? Nggak sah karena dia menjual barang bukan milik dia. Tapi kalau nggak ketahuan, paham ya? Setelah dohirnya sah karena tidak ada ijab kabul situ, tapi dia berdosa yang menipu tadi ya. Wa illa kalau ketahuan tetap nggak diperbolehkan karena barang bukan milik dia. nah Kita lihat sini. Eh, fadai'uh la yaslih wa dzalika li faqdi syartin wa huwa al-milk. Dikarenakan hilang syaratnya itu apa? kepemilikan. al bai' lam yamlik as-sil'ah karena penjualnya tidak memiliki barang tersebut. Barangnya milik tetangganya dijual sama dia. Allahul musta'an. Ikhwan fi din azza nazakumullah kesimpulannya insyaallah kita lanjutkan pembahasannya atau contoh-contohnya yang pada pertemuan akan datang. Tapi kesimpulan yang kita ambil pada kesempatan bagi hari ini ada satu kaedah yang penting yang perlu antum hafal dan ingat-ingat terus apa tadi? annal hukma la yatim illa ba'da istima'i syurut wa intifa'i al mawani'. Paham ya? Innal hukma la yatim illa ba'da istima'i syurut wa intifa'i al mawani'. Ini ana pakai masdar. Kalau pakai yang fi'il eh, ana barakallahu fikum la yatimul hukmu hatta tastami'us syurut hatta tastami'as syurut wa tantafiyal mawani'. Paham ya? Hukum itu enggak akan sempurna sampai terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang apa? penghalang penghalangnya. sallallahu alaihi wasallam afiyah rabbil alamin.